Dan selanjutnya in wama ma waman kemudian man wamahma kemudian mahma wa izma kemudian izma wa ayyun kemudian ayyun wa mata kemudian mata ayyana wa ayyana wa ayna wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'r khassatan dan yang terakhir idza dalam syair secara khusus Qala syarih berkata pensyarah Hadihi thamaniyata asyara. Ini 18 amil yang menjazmkan minha sittatun tajzimu fi'lan wahida. Di antaranya ada 6 amil yang menjazmkan satu fi'il. Wahia yaitu lam yaitu yang pertama lam walamma yang kedua lamma wa alam yang ketiga alam wa, wa, wa alamma yang keempat alamma walamul amri wa du'a yang kelima lamul amr wa du'a wa la fil nahi wa du'a. Dan yang keenam la nahi dan la du'a. La nahi wa du'a. Ini enam amil yang menjazamkan satu fi'il mudhari'. Wa baqiha tajzimu fi'laini dan sisanya menjazamkan dua fi'il mudhari'. Qala syarih, kemudian pensyarah menjelaskan contoh-contoh masing-masing amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Qala fa mithalul jazmi bilam. Beliau mulai de mulai dengan amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Fa mithalul jazmi bilam. Contoh amil yang contoh fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala lam yakun lam takun amanat min qabl. Lam takun amanat min qabl. fi'il mudhara' takun di sini dijazm oleh lam. Tanda jazmnya adalah sukun. Wa mithalul jazm bilamma dan contoh fi'il mudhari' yang dijazm dengan lamma qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum dan Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian Nah, di sini lamma dan lam sama-sama bermakna nafi. Bermakna penafian. Wa mithalul jazmi bi alam contoh fil mudhari yang dijazm dengan alam qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala al alam nashrah laka sadrak ya bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad wa alam wa alam ma hiya lam wa lam ma dakhalat ma hamzatul istifham. Ya amil alam dan alam ma itu pada hakikatnya adalah lam dan ma yang dimasuki hamzah istifham. Nah, lam dimasuki hamzah istifham menjadi alam. Lamma dimasuki hamzah istifham menjadi alam ma. Wa inna ma dzakaraha ma hamzatul istifham taqriban lil mubtadi'. Dan beliau menyebutkan lam dan alam ma disertai dengan hamzah istifham untuk mendekatkan terhadap penuntut ilmu yang pemula. Nah, pada hakikatnya alam dan alam ma itu lam dan lamma yang dimasuki hamzah is istifham. Wa misalul jazmi bi alam ma. Contoh amil fil mudhar yang dijazm dengan alam ma. Qaulus syair, ucapan penyair ala hina atabtul masyiba ala siba فقلت ألما أصحو والشيب والشيب وازغ Nah, yang dijadikan syahid di sini atau dalil di sini adalah alam ma ashu. Alam ma ashu. Di sini ashu fil mudhari dijazm oleh alam ma. Tanda jazmnya adalah membuang huruf illah di akhirnya, yaitu huruf illah berupa waw. Yang Taunya dari mana? Dari dhammah sebelumnya. Sebagai sebagai dalil bahwasanya waw yang dibuang dikarenakan dhammah identik dengan waw. Qala wa mithalul jazmi bilamil amr. Contoh fil mudhari yang dijazm dengan lamul amr. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang memiliki keleluasaan harta berinfak dari hartanya. Dari keleluasaan hartanya. Di sini fil mudhari yunfiq dijazm oleh lam amr. Lamul amr, lam yang menunjukkan makna perintah. Biasa dimanakan hendaknya. Wa mithalul jazmi bila du'a. Contoh fil mudhari yang dijazm dengan lamud du'a. <clears throat> Contohnya adalah Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala liyaqdi alaina rabbuk. Ya mohon. Rabbmu membinasakan kami saja. Di sini fil mudhari yaqdi dijazm oleh lam du'a. Tanda jazmnya adalah membuang huruf illah, membuang huruf illah ya. Qala wal farqu bainal amri wad du'a. Perbedaan antara perintah dan doa annal amra liman huwa dunak. Perintah itu ditujukan kepada orang yang di bawahmu kedudukannya. Wad du'a liman huwa a'la minka. Dan doa itu ditujukan kepada orang yang lebih tinggi darimu kedudukannya. Nah, ini perbedaannya. Seperti pada contoh lamud lihat liyaqdi alaina rabbuk ini ucapan enam ucapan penduduk ahli neraka. Ya karena tidak kuat dengan azab dia meminta untuk dibinasakan, memintanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut lam lam doa. Yang dikarenakan ditujukan kepada Allah yang tingkatannya lebih tinggi sehingga disebut lam doa. Adapun kalau ditujukan kepada orang yang lebih rendah darimu secara kedudukan maka disebut perintah. Qala wa misalul jazmi bila fin nahi. Contoh fil mudhari' yang dijazm dengan la nahi. Qauluhu ta'ala firman Allah taala la takhaf wa la tahzan. Jangan engkau bersedih. Nah, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Takhaf di sini fil mudhari' dijazm oleh la la nahi. Tanda jazmnya adalah sukun. Demikian pula tahzan Wa mithalul jazmi bila fid du'a. Contoh fi'il mudhari yang dijazm dengan la fid du'a. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa. Eh, perbedaan nahi dan doa juga sama. La nahi itu ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya atau atau adapun lam doa itu kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Qala kemudian pensyarah menyebutkan contoh-contoh amil contoh-contoh fil mudhari yang dijazm oleh amil-amil yang menjazmkan dua fil mudhari. Qala wa misalul jazmi bi in. Contoh fil mudhari yang dijazm dengan in. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Jika kalian beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan memberikan pahala bagi kalian. Di sini yang dijadikan syahid adalah fil mudhari' tu'minu. Tu'minu di sini dijazm oleh in. Tanda jazmnya adalah membuang nun dikarenakan tu'minu termasuk fil-fil yang lima. Di sini in menjazmkan dua fil mudhari'. Fil mudhari' yang pertama yuk tu'minu sebagai fil syarat. Adapun fil mudhari yang kedua yang dijazmkan adalah adalah yu'tikum. Yu'tikum. Yu'ti. Yu'ti dijazm tanda jazmnya adalah membuang huruf illah yaitu ya. Dikarenakan dia termasuk fil mudhari yang diakhiri oleh huruf illah, dijazm dengan membuang huruf illah. Dan fil mudhari yang kedua ini disebut fil jawab Nah, adapun tattaqu di jazm dikarenakan diatofkan kepada tu'minu dengan perantara huruf atof waw. Qala wa misalul jazmi bima. Contoh film mudhari yang dijazm dengan ma. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Di sini ma adalah amil yang menjazmkan dua film mudhari. Film mudhari yang pertama adalah nansakh dijazm dengan tanda sukun Fil mudhari yang kedua adalah na'ti. Ya, dijazm dengan membuang huruf illah ya. Adapun nun siha, nun si itu diatofkan kepada nansakh dengan au. Dijazm dengan disebabkan diatofkan. Qala wa mithalul jazmi mahma Contoh fil mudhari yang dijazm dengan mahma. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin ya mereka kaum musyrikin mengatakan apapun yang engkau datangkan kepada kami berupa ayat berupa ayat dalam rangka men menyihir kami dengan ayat tersebut, maka kami tidak akan beriman kepadamu. Nah, di sini tak tina, tak tina dijazm oleh Mahma ta'ti dijazm dengan tanda dengan tanda membuang huruf illah di akhirnya. Nah, adapun sebagai jawabnya adalah fama nahnu laka bimu'minin. Berada pada mahal jazm. Berada pada mahal jazm sebagai jawab dari mahma. Wa mithalul jazmi bi idhma. Contoh fil mudhara yang dijazm dengan idhma. kau ucapanmu idhma taqum akum ma'ak Izma takum akum ma'ak. Kapanpun engkau berdiri, aku akan berdiri bersamamu. Takum. Ini fil mudhara yang pertama yang dijazam oleh izma, fil mudhara yang kedua adalah akum. Wa mithalul jazmi bi ayun. Contoh fil mudhara yang dijazam dijazam dengan ayun. Qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna apapun yang kalian seru maka baginya lah nama-nama yang indah Nah, di sini fi'il mudhari' yang dijazam adalah tad'u, tad'u. Dijazam dengan tanda membuang nun. Wa mithalul jazmi bimata. Contoh film mudhari yang dijazm dengan mata. Qauluka ucapanmu mata takhruj akhruj ma'aka. Kapan pun kapan pun kau pergi atau keluar, aku akan keluar bersamamu. Di sini mata menjazmkan dua fil mudhari. Fil mudhari yang pertama takhruj dijazm dengan tanda sukun. Fil mudhari yang kedua adalah akhruj juga dijazm dengan tanda sukun. Qala wa misalul jazmi bi ayyana. Contoh fil mudhari yang dijazm dengan ayyana. Qaulus syair ucapan penyair ayyana nu'min ka ta'man ghairana wa idza lam tudrikil amna minna lam tazal hadira Nam ayyana tu'minka ta'man ghairana Nah, kapan kapanpun kami merasa aman darimu, maka engkau akan merasa aman dari orang orang lain selain kami. Wa idza dan jika engkau tidak mendapatkan keamanan dari kami, maka selantiasa engkau waspada. Di sini lafat ayyana tak man ghairana. Ayyana menjelaskan dua film mudhari'. Film mudhari' yang pertama adalah tu tu'min tu nu'min ya ayyana nu'minka nu'min yang fil mudhari yang pertama fil mudhari yang kedua adalah ta'man wa mithalul jazmi bi ayna contoh fil mudhari yang dijazm dengan ayna qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala ayna ma takunu yudrikkumul maut dimanapun kalian berada niscaya maut akan menjumpai kalian nah di sini men, men, menjazmkan dua fil mudhari. Fil, fil mudhari yang pertama takunu dijazm dengan tanda membuang nun. Fil mudhari adalah fil mudhari yang kedua adalah yudrik dijazm dengan tanda sukun. Qala wa misalul jazmi bi anna. Contoh fil mudhari yang dijazm dengan anna qauluka ucapanmu anna tadhhab adhab ma'ak. Ya dimanapun engkau pergi, aku akan pergi bersamamu. Wa misalul jazmi bihaithuma. Contoh jazm fil mudhar yang dijazm dengan haitsuma Qawluka ucapanmu haitsuma tadhhab adhhab ma'aka. Haitsuma tadhhab adhhab ma'aka. Dimanapun engkau pergi, aku akan pergi bersamamu. Ya, di sini fil mudhari yang pertama adalah tadhhab sebagai fil syarat Di jazm fil mudhari yang kedua adalah adhab ya, sebagai fiil jawab juga dijazm dengan tanda sukun. Qala wa mithalul jazmi bi kaifama. Contoh fil mudhari yang dijazm dengan kaifama. Qauluka ucapanmu kaifama tajlis ajlis ma'ak. Bagaimanapun kau duduk, aku akan duduk bersamamu. Nah, di sini tajlis fil mudhari yang pertama dijazm oleh kaifama dan fil mudhari yang kedua adalah ajlis. Nah, sebagai fi'il jawab dijazm dengan tanda sukun. Nah, ini beberapa contoh yang disebutkan oleh pensyarah terhadap amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhara'. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.